usia ada orang yang tua datang maasianatin dan dia adalah orang yang tua namun maksianah dia adalah orang yang menjaga diri bukan makin tua tua-tua keladi makin tua makin jadi Allah hurmah atau orang yang memiliki kehormatan karena dia di wilayah karena dia punya kekuasaan camat, pak bupati atau statusnya adalah anak atau yang lainnya maka tidaklah mengapa al-qiyam lahu berdiri di tempat untuk menghormati orang tersebut ala sabilil ihtiram wal ikram dalam rangka untuk menghormati dan memuliakan bukan karena dalam rangka pamer dan mengagungkan bukan hanya boleh kata Nabi bahkan ini dianjurkan dan terdapat hadis yang sahih yang berisi berdiri untuk menghormati dan ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dilakukan oleh para sahabat bihadratihi di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian pula dilakukan oleh para tabiin dan orang-orang setelah mereka dilakukan oleh para ulama dan oleh orang-orang saleh. Nah, atau ternyata ada catatan kaki yang lewat untuk pasal sebelumnya, yaitu perkataan penulis. Seandainya seorang sedang uh, seorang baca Quran itu mendengar muadzin, maka adalah dia hentikan bacaan Al-Qur'annya. Kemudian dia menjawab muadzin dengan mengikuti muadzin dalam lafal-lafal adzan dan ikomah, kemudian kembali membaca Al-Qur'an dan ini adalah satu hal yang disepakati oleh ashabuna atau indah ashabina oleh para ulama madhab syafi'i muhakik mengatakan dimungkinkan bahasanya e, Syekh penulis An-Nawawi bermaksud dengan kembali membaca setelah azan dan ikomah selesai. Nah, yang jadi masalah ini menjawab muadzin dengan mengikuti azan dalam lafaz azan dan ikomah Nah, setelah ikomah tsumma dan kembali membaca Quran. Loh, setelah ikomah kok kembali membaca Al-Quran? Ini agak muskil. Apa enggak sholat jamaah? Mau setelah ikumah kok kembali baca Al-Quran. Kalau setelah adzan baca Al-Quran, maklum. Ya, bisa dipahami. Namun setelah ikumah baca, kembali baca Quran, ini ada yang muskil. Maka muhakik mengatakan, mungkin yang dimaksudkan oleh penulis, dimaksudkan dengan kembali membaca Al-Quran setelah ikomah adalah jika imam terlambat tidak ta'akhawat imam Jika imam melambatkan diri Untuk masuk ke dalam sholat Artinya Sudah ikomah Namun namun masih nunggu imam Atau imamnya ada satu keperluan Ada satu keperluan sehingga Sholat jamaah belum juga dimulai Maka sambil nunggu imam Bolehlah baca Al-Quran Melanjutkan apa yang tadi dibaca sebelum ikomah. Demikian juga berlaku untuk ashabil a'dha, untuk orang-orang yang punya udur sehingga tidak wajib ikut sholat jamaah di masjid, di rumah. Dia di rumah sakit, maka ketika baca Quran, azan dia berhenti. Setelah selesai azan melanjutkan baca Quran, udah setelah itu iqomah dia berhenti setelah selesai ikomah karena dia belum ingin sholat, nah dia meneruskan baca Al-Quran. <clears throat> Maka itulah makna yang mungkin bisa kita pahami dan bisa kita maklumi. Kalau demikian penjelasannya. Kenapa? Wa illa fala ahadin karena tidak boleh bagi seorang pun untuk menyibukkan diri dengan baca Al-Quran kemudian meninggalkan sholat fardu ma'al jamaah dengan berjamaah. Maka yang dimaksud ketika mendengar adzan maka mengikuti baca Quran kemudian mengikuti apa yang dikatakan oleh muadzin demikian juga ketika terdengar iqamah kemudian setelah itu kembali melanjutkan baca Al-Qur'an maka ini dimaknai dengan dua kemungkinan makna boleh jadi sudah iqamah namun imam datangnya telat masih ditunggu sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah iqamah Kemudian ada seorang yang ada hajat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Nabi kemudian temui orang tersebut dan para sahabat nunggu. <clears throat> Akhirnya setelah Nabi selesai, maka baru Nabi mulai takbiratul ihram untuk sholat jemaah. Atau ini imamnya imam tetap, sudah ikomah, ketika dia mau mau mulai memimpin sholat dia ingat, uh, junub, belum mandi. Nah, oh ya, maka ditunggu ya. Nah, semoga kamar mandi sebentar. Nah, begini nunggu imam. Maka ya bisa kembali melanjutkan baca Al-Quran. Atau kemungkinan makna yang kedua adalah diberlakukan untuk orang-orang yang tidak wajib sholat berjamaah karena sakit atau karena yang lain. Kemudian berkaitan dengan pasal menghormati orang yang datang, maka muhakim e, memberikan catatan seakan-akan penulis wallah alam mengisyaratkan sebuah hadis yang diatkan oleh Abu Dawud dari Aisyah binti Talhah dari Ummul Mukminin Aisyah radhiallahu anha Aisyah mengatakan "Mara'aitu ahadan kana asbaha samtan wa wadallan wa dallan Aku tidak pernah kata Aisyah, tidak pernah melihat seorang yang lebih mirip pola tingkahnya. Samtan wahadian wadalan. Ya, semuanya maknanya sama. Sikap dan tindak tanduknya. Cara berjalannya, gaya duduknya. Kata Aisyah, aku tidak melihat ada seorang yang paling mirip pola tingkahnya dalam riat yang lain yang dibawakan Al Hasan Basri hadisan wa kalaman tidak ada orang yang paling mirip gaya bicaranya Al Hasan Basri tidak menyebutkan sambat samti wal haji wadal maka kata Isa, aku tidak pernah melihat ada seorang yang lebih mirip pola tingkahnya tindak tanduknya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Fatimah binti Muhammad maka Fatimah sangat mirip dengan Nabi. Gaya duduknya, gaya berjalannya, gerak tangannya, gerak kepalanya. Semuanya kalau orang lihat maka dan dia tahu Nabi maka dia akan teringat Nabi. Karena tidak terkhalat alaihi koma ilaiha maka Fatimah tidak terkhalat alaihi jika menjenguk bapaknya ke rumah bapaknya jika Fatimah menemui bapaknya atau ya, silaturahmi ke rumah bapaknya koma ilaiha maka Nabi sallallahu Alaihi Wasallam koma ilah berdiri menyambut Fatimah fa'akhadha biyadiha lalu Nabi memegang tangannya wa qabbalaha kemudian Nabi menciumnya wa ajlasaha Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta Fatimah untuk duduk di tempat duduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga jika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk putrinya Fatimah radhiallahu anha, komat ilaiha, maka Fatimah pun berdiri menyambut Nabi, kemudian memegang tangan Nabi, lalu mencium Nabi, kemudian meminta Nabi untuk duduk di tempat yang diduduki oleh Aisyah eh oleh Fatimah. Jadi kalau Tirmidzi dengan redaksi yang lebih panjang, Tirmidzi mengatakan hadis Hasan gharib. Juga dikeluarkan oleh Bukhari di kitab Adabul Mufrad dan satu hadis ini kata muhakkik adalah hadis Hasan. Derajatnya Hasan sebagaimana dikatakan oleh Tirmidzi. Maka hadis ini menunjukkan di antara adab menerima tamu adalah menyambut tamu. Berdiri menyambut tamu. Ada tamu datang, ketok-ketok. Nah, maka dah, tidak mengatakan, dah dibuka aja pintunya, masuk. Nah, berdiri, bukakan pintu, dan jabat tangan, mempersilahkan masuk. Namanya berdiri, menyambut. Inilah yang dipraktekkan oleh dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika putrinya Fatimah datang. Demikian juga yang dilakukan oleh Fatimah ketika Nabi datang. Maka di antara adab bertamu atau adab menerima tamu adalah berdiri menyambut tamu. Kemudian di sini dalil seorang ayah boleh mencium putrinya meskipun sudah besar atau rumah tangga sendiri, maka dibolehkan bagi seorang ayah untuk mencium putrinya. Maqabbalaha. Demikian juga Fatimah faqabalathu. Maka boleh bagi seorang ayah untuk mencium istri eh, mencium putrinya meskipun sudah dewasa bahkan sudah rumah tangga sendiri, sudah balik. Demikian juga seorang anak perempuan mencium ayahnya hukumnya dibolehkan dengan catatan amnul fitnah ya, dengan catatan tidak dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dan berlaku dengan hal ini e, semisal dengan ini adalah berlaku untuk sesama mahram. Dan dalilnya jelas kita lihat di di sini. Dan di sini ayah yang baik jenguk putrinya dan anak yang baik tidak lupa nengok orang tuanya. Kemudian ada pun perkataan dan perbuatan sahabat di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kemungkinan besar anau yakni yang dimaksudkan oleh An Nawawi telah disediakan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al Khudri tentang datangnya Sa'ad bin Mu'ad dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya atau berkata kepada para sahabat Ansar, kumu ila sayyidikum. Berdirilah kalian untuk menyambut pemimpin kalian. Maka di sini dalil bolehnya menyambut berdiri menyambut kumu ilah dan perlu diketahui bahasanya saat bin Mu'at ketika itu dalam kondisi sakit. Dia tidak turun dari kudanya dan dia adalah kepala suku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada para sahabat Ansar, kumu ila sayyidikum. Berdirilah sebutlah pemimpin kalian. Dan ini memang butuh bantuan dan butuh untuk disambut. Kasihan sekali kalau tidak ada yang bantu turun dari kuda, turun atau dari keledai. Dan ada sini dalil bolehnya istilah sayyid kepada selain Allah dan kepada selain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi katakan sayyidikum, sayyid kalian. Maka hadis-hadis di atas dijadikan dalil oleh An-Nawawi untuk menunjukkan bolehnya berdiri menghormati. Dan ini kalau memang An-Nawawi dengan hadis-hadis di atas, makanya adalah satu hal yang tidak benar. Karena hadis-hadis di atas menunjukkan bolehnya atau dianjurkannya berdiri menyambut. Bukan berdiri menghormat. Hadis-hadis di atas Eh, sikap Nabi dengan Fatimah, Fatimah dengan Nabi. Demikian juga perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ansar ketika datang saat bin Mu'ad itu menunjukkan bolehnya koma ila berdiri menyambut tidak menunjukkan bolehnya komali berdiri menghormat apa bedanya koma ila itu terdapat dalam berdiri menyambut itu terdapat gerakan untuk mendekat orang yang disambut. Seorang tuan rumah datang tamu ngetok pintu, maka tuan rumah ini berdiri menyambut. Dia akan datangi pintu, buka pintu, mempersilahkan. Itu koma ila. Sedangkan koma li berdiri menghormat adalah berdiri di tempat dalam rangka untuk menghormat orang yang datang berdiri di tempat untuk menghormat orang yang datang. Pembawa acara mengatakan, Pak Gubernur mau datang, maka hadirin diminta untuk berdiri. Maka ini koma li. Nah, dua hadis yang tadi disebutkan oleh muhakkik yang dikata beliau ini dimungkinkan adalah dalilnya An Nawawi itu berkaitan dengan koma ila berdiri menyambut, bukan koma koma li. Bukan berdiri untuk menghormati. Dan ini adalah dua hal yang berbeda. Kemudian sebelum kita lanjutkan membaca uh, catatan kaki, maka kita lanjutkan bagian atas. Anawi mengatakan Anawi rahimahullah taala mengatakan jamaah tujuh an dan aku telah kumpulkan satu juz fil qiyam tentang masalah berdiri. Juz itu adalah jenis kitab hadis. Sebuah kitab hadis eh, yang isinya mengumpulkan hadis-hadis dalam satu masalah. Itu disebut juz. Sebuah kitab hadis yang mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dalam satu topik maka cuma memuat satu topik saja. Misalnya hadis-hadis tentang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Ini Bukhari punya juz judulnya juz Al-Qiraah Khalfal Imam. Nah, di sini Bukhari mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang masalah membaca Al-Fatihah di belakang imam. Kemudian Bukhari punya juz Eh, khalqu af'alil ibad. Dalil uh, eh, juz tentang perbuatan manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah. Maka dikumpulkan oleh Bukhari semua dalil yang dinilai Bukhari yang diketahui oleh Bukhari yang diketahui oleh Bukhari yang itu jadi dalil bahasanya perbuatan manusia adalah ciptaan Allah. Jadi, maka dalam satu topik, satu tema, satu bab, ya, satu poin saja. Itu disebut juz. Saya pegang Husaid punya jus tentang Zaratul Kubur Linisa. Mengumpulkan semua hadis yang berbicara tentang ziarah kubur bagi perempuan. Itu disebut jus. Maka jemaat itu jusan. Dan aku menulis sebuah jus. Isinya apa? Fil qiyam. Tentang berdiri. Ya, maka Nawawi punya juz fil qiyam. Nah, artinya di buku tersebut beliau kumpulkan hadis-hadis yang membahas tentang masalah berdiri. Dan aku sebutkan di dalam kitab tersebut berbagai hadis dan asar salaf <clears throat> yang ada yang menunjukkan dianjurkannya berdiri untuk menghormat dan hadis-hadis yang melarang berdiri menghormat. Dan aku jelaskan dalam kitab tersebut daifnya hadis yang daif dan sahihnya hadis yang sahih. Dan jawaban untuk dalil-dalil yang dianggap menunjukkan larangnya larangan berdiri menghormat padahal tidak mengandung larangan. Dan aku jelaskan itu semua ya, sejelas-jelasnya bihamdillahi taala. <clears throat> Maka siapa yang meragukan pada satu saja dari hadis-hadis tentang hal tersebut, maka hendaklah dia mentelaah buku tersebut, buku tadi, maka dia akan jumpai keterangan yang menghilangkan keraguan-keraguannya insyaallah taala. Nah, berkaitan dengan perkataan An-Nawawi An-Nawawi di sini maka pentakik me menyampaikan wa amma ma An-Nawawi adapun apa yang disebutkan oleh An-Nawawi bahasanya beliau menulis sebuah juz khusus fil qiyam yang mengumpulkan dalil-dalil tentang masalah berdiri maka dalil-dalilnya telah disebutkan banyak telah banyak disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar di Fathul Bari di tempatnya di Kitabul Isti'zan. Dan Ibn Hajar juga menyebutkan bantahan Ibn Hajj atas dalil-dalil tersebut atas An-Nawawi dalam semua dalil-dalil yang dipakai oleh An-Nawawi. Tadi juga telah disampaikan oleh An-Nawawi bahasanya ada dalil-dalil yang menunjukkan dilarangnya berdiri menghormat, ya kan? FAMIL adalah kelmanai. Maka di antara dalil yang menunjukkan terlarangnya berdiri menghormat. Dalam hadis yang diriatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan Ahmad serta yang lain. Dan hadisnya statusnya adalah hadis yang sahih dari sahabat Muawiyah. Marfu'an sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba ayat tamassala lahu rijalu qiyaman falyatabawa ada minan nar. Barang siapa yang ingin ayat tamassal lahu rijal banyak orang menghormatinya. Ya tamassal maknanya menghormat, memuliakan. Barang siapa ingin banyak orang yang memuliakannya, menghormatinya kiaman dengan berdiri, maka adalah dia siap-siap untuk tinggal di neraka. Diatkan oleh Tirmidhi dan Ahmad atau Hawi dalam Muskil Athar dengan sanad yang saya menurut syarat Muslim. Anas mengatakan tidak ada seorang pun yang lebih dicintai oleh para sahabat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Anas mengatakan, akan tapi para sahabat jika melihat Nabi datang, mereka tidak berdiri untuk menghormat kedatangan Nabi, karena mereka mengetahui Nabi benci hal tersebut. Kemudian berkata Al-Hafidh Ibn Hajar setelah berpanjang lebar menyebutkan perkataan Nawawi dan bantan Ibnul Hajj untuk An-Nawawi. Al-Hafidh Ibn Hajar kemudian mengatakan, Wa Ibnu Kathir. Ibnu Kathir menukil dalam tafsirnya dari sebagian ahli tahqiq, dari sebagian ulama yang merinci masalah ini dengan mengatakan, yang terlarang berdiri menghormat yang terlarang adalah ketika berdiri menghormat itu dijadikan daidanan. Dijadikan sebagai sesuatu hal yang digembar-gemborkan. Keadatil ajim sebagaimana kebiasaan orang-orang kafir. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh hadis Anas Adapun ingkana liqadimin min safarin, adapun berdiri menghormat karena seorang yang datang dari safar, dari bepergian, atas lihakimin fi mahal, seorang penguasa yang berkuasa di satu daerah, fi mahali wilayatihi di daerah kekuasaannya, maka berdiri menghormat untuk orang ini, la sabi tidak mengapa. Ini apa? Kutipan dari Ibnu Katsir. Kemudian Al-Hafidh mengatakan dan disamakan dengan hal di atas apa yang dikatakan oleh Ibnu Katsir mata kodam jawaban Ibnu Had yang telah lewat yaitu berfirman menghormat litahni'ah untuk memberikan ucapan selamat liman hadasat lahu nikmah bagi orang yang mendapatkan nikmat yang baru atau menolong orang yang tidak mampu semacam apa? menolong Sa'ad bin Mu'ad atau untuk melapangkan tempat duduk berdiri agar untuk melapangkan tempat duduk atau tujuan-tujuan yang lainnya wallah alam. Dan Al-Ghazali mengatakan berdiri dalam rangka untuk mengagungkan hukumnya mako Sedangkan berdiri dalam rangka untuk menghormati dan mengagungkan itu lebih dari sekedar menghormati hukumnya tidak makruh. Kemudian Ibnu Hajar mengatakan berkaitan dengan perkataan Ghazali dan ini adalah rincian yang bagus. Ya, maka kita lihat bahasanya perkara masalah berdiri menghormat adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang <clears throat> mengatakan boleh bahkan mustahab secara mutlak sebagaimana An-Nawawi bahkan An-Nawawi sampai nulis buku sendiri khusus untuk membela pendapatnya. Dan ada juga ulama yang melarang secara mutlak dengan alasan hadis Anas. Man apa ya temasal? Barang siapa yang ingin mendapatkan penghormatan dari orang lain dengan cara orang tersebut berdiri menghormatinya, maka siap siaplah untuk tinggal di neraka. Dan hadis sini jadikan dalil Al-Albani di silsilah sahihah. Ya, hadis Anas ini setelah disahihkan oleh Al-Albani, Al-Albani kemudian menjadikan dalil hadis ini untuk mengatakan melarang secara mutlak berdiri untuk menghormat. Maka ada yang melarang secara mutlak, ada yang membolehkan bahkan menganjurkan secara mutlak, dan ada yang memberikan rincian. Ada rincian sebagaimana Al-Ghazali, rinciannya dengan apa? Maksudnya, dengan melihat niat. Kalau mm, kalau niatnya ihtiram, menghormat, boleh. Tapi kalau niatnya ta'zim, mengagungkan, maka tidak boleh. Ada juga rincian yang diceritakan oleh Ibnu Katsir. Dan rincian yang disampaikan oleh Ibnu Katsir di sini terdapat kelemahan yaitu tidak membedakan antara koma ila dengan koma li. Rincian yang diberikan oleh Ibnu Katsir itu ada cacatnya yaitu tidak membedakan antara koma ila dengan koma li berdiri menyambut dan berdiri menghormat. maaf, kalau uh, kerja dari Ibnu Katsir itu yang dinukil oleh Ibnu Katsir cuma membedakan antara jadi kebiasaan ataukah tidak. Sedangkan yang bermasalah adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Hajar. dan mengatakan termasuk itu adalah berdiri untuk membantu orang yang kesusahan, orang yang lemah. Nah ini ini bukan berdiri menghormat, namun ini berdiri menyambut. Demikian juga seperti tahniah ucapan selamat ini tidak berdiri menghormat, namun berdiri menyambut. Ada orang yang baru dapat nikmat, kemudian kita orangnya datang, kemudian kita mendekatinya, kemudian mengucapkan, eh, kemudian jabat tangan dengannya, kemudian kita katakan selamat. Ya. Maka ini berdiri menyambut, bukan berdiri menghormat. Maka ringkasnya berdiri tentang masalah berdiri, berdiri itu ada tiga macam penjelasan yang cukup bagus tentang masalah ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman di Sarah Riyadus Salihin di bab di kitabu Asidqi ketika membahas kejujuran Ka'ab bin Malik dan setelah Ka'ab bin Malik itu dibaikat 50 hari oleh Nabi dan para sahabat maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian turunlah ayat yang menyatakan diterimanya tobatnya Ka'ab bin Malik. Nabi umumkan di masjid. Dan setelah Nabi mengumumkan turunnya ayat tersebut datanglah Ka'ab bin Malik. Begitu Ka'ab bin Malik masuk masjid, maka ada satu hal yang tidak pernah terlupakan <clears throat> dalam hatinya Ka'ab bin Malik, orang yang pertama kali menyambutnya. Orang yang pertama kali menyambutnya. Yaitu Tolhah bin Ubaidillah. Inilah yang pertama kali menyambutnya. Kak bin Malik datang masuk masjid, maka sahabat Kak eh, sahabat Kola bin Ubaidillah datang menyambut Kak bin Malik, menjabat tangannya, kemudian mengucapkan selamat karena Allah Subhanahu wa taala telah menerima tobatnya. Jadi ada satu hal yang tidak pernah terlupakan dalam hidupnya Ka'ab bin Malik. Karena ada tentu satu hal yang sangat-sangat berkesan. Setelah 50 hari 50 malam diboykot, orang yang pertama kali nyambut. Nah, coba bayangkan, orang yang pertama kali mengembirakan kemudian ini makanya adalah satu hal yang akan uh, tercatat dalam seba, uh, sejarah hidup seseorang. <clears throat> Maka di sini ada berdiri menyambut. Di hadisnya disebutkan Fakoma ila Ka'bin. Fakoma ila. Maka berdiri menyambut Ka'ab. Tolhatu ibn Ubaidillah. Nah setelah itu. Muhammad bin Sulaiman memberikan bahasan rinci tentang masalah hukum berdiri. Bahasanya berdiri itu ada tiga macam. Ada berdiri menyambut. Koma ila. Ada berdiri di tempat untuk menghormat. Itu koma li. Eh, faham bedanya ya? Koma ila itu ada gerakan. Orang yang berdiri tersebut melakukan gerakan untuk mendekat kepada orang yang disambut. Semacam tuan rumah menyambut tamu dengan datang ke pintu kemudian bukakan atau dan jabat tangannya atau bahkan ngambil bantu ngambilkan barang kemudian mempersilahkan masuk. Ini koma ila. Kalau koma li itu berdiri di tempat berdiri di tempat dalam rangka menghormat datangnya orang yang datang. Kemudian yang ketiga adalah ini nggak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia kayaknya. Koma ala. Koma ala. Berdiri menghormat dengan bentuk yang dihormati duduk dan yang menghormati berdiri. Dipanggil BP. Nah, maka pak gurunya duduk, ah, kemudian marah-marahi, ah, itu muridnya yang dimarahi berdiri. Ini koma ala. Mungkin tidak ada terjemahnya dalam bahasa Indonesia. Berdiri menghormat. Ini berdiri menghormat. Namun kalau koma li itu orangnya bergerak. Orang yang dihormati bergerak. Dia datang. Dan kita berdiri di tempat. Sedangkan kalau koma ala, orang yang dihormati diam, duduk. Dan orang yang datang berdiri. Semacam orang datang kepada raja misalnya, raja duduk di singgah sana, bawahnya laporan sambil berdiri. Ini koma ala. tidak disuruh duduk baru kemudian cerita bikin apa enggak, namun laporannya sambil berdiri. Yang menerima laporan duduk. Ini koma ala. Maka untuk untuk berdiri jenis yang pertama koma ila maka saya menurut mengatakan labak sebihi. Hukumnya tidak mengapa. Waqad ja'at sunnah amran wa ikraran wa fi'lan dan dalil bolehnya berdiri menyambut itu adalah sunnah kauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Tiga jenis sunnah semuanya ada. Untuk berdiri menyambut. Sunnah kauliyah sabda Nabi hadis Sa'ad bin Mu'ad. Yang tadi telah kita baca. Nabi SAW mengatakan, Kumu ila sayyidikum. Berdirilah, sambutlah pemimpin kalian. Ini dia karena Bukhari dan Muslim. Ingat ketika itu, ini berdiri menyambut karena saat bin Mu'ad itu mendapatkan luka yang parah di perang Ahzab. Dia luka parah dan berdoa kepada Allah, minta kepada Allah jangan mati dulu sampai dia merasa gembira setelah memberikan hukuman kepada Bani Quraidah. Karena saat bin Mu'ad ini adalah pemimpin kabilah Aus. Dan Bani Quraidah itu sekutunya Aus. Akan tapi pada saat perang Ahzab, Bani Quraidah Yahudi ini melakukan maka Malah membantu pasukan Ahzab. Maka ketika saat bin Mu'ad ini sakit, maka dia berdoa, Ya Allah janganlah matikan aku, sampai mataku merasa senang, hatiku merasa gembira, berkaitan dengan apa yang hukuman yang akan ditetapkan, balasan yang diberikan kepada Bani Quraidah. Dan dia adalah seorang yang sangat dihormati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Sampai-sampai Nabi perintahkan agar dibuat sebuah tenda di dalam masjid. Tujuannya apa? Supaya Nabi bisa menjenguknya dengan dekat. Gak perlu susah payah untuk menjenguk Sa'ad bin Mu'ad. Akhirnya kemudian setelah Bani Quraidah diserang oleh kaum muslimin setelah pasukan Ahzab kocar kacir, maka para sahabat diperintahkan oleh Nabi jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Maka setelah, setelah itu kemudian Bani Quraidah dikalahkan, mereka terkepung dan mereka menyerah dan mereka diberi tawaran. Siapa yang kalian minta untuk menetapkan hukuman atas kalian? Maka atas permintaan Bani Quraidah sendiri mereka meminta agar Sa'ad bin Mu'ad yang menetapkan hukuman untuk mereka. Akhirnya Nabi perintahkan Sa'ad bin Mu'ad untuk datang ke perkampungan Bani Quraidah dan datanglah Sa'ad bin Mu'ad dengan menunggang keledai. Nah setelah Sa'ad bin Mu'ad itu nampak datang, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kumu ila sayidikum. Akhirnya mereka berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad kemudian membantunya untuk turun dari keledai. Akhirnya singkat cerita, Sa'ad bin Mu'ad kemudian memutuskan nasib Bani Quraidah dengan menetapkan semua laki-laki yang turut berperang hukumnya bunuh. Penggal kepala. Kemudian anak-anak serta perempuan Yahudi jadikan budak. Sedangkan semua harta mereka jadikan ghanimah. Itu keputusan Sa'ad bin Mu'ad untuk Bani Quraidah dan Sa'ad bin uh, Sa'ad bin Mu'ad ini dijadikan sebagai pemberi keputusan atas permintaan Bani Quraidah itu sendiri. Maka ini sunnah kauliyah tentang bolehnya koma ila. Adapun dalil Eh, sunnah takriyah maka kisahnya Kaab bin Malik. Nabi di masjid. Nabi lihat sendiri. Bagaimana Kaab masuk kemudian disambut oleh Tolhah bin Ubaidillah. Kemudian sunnah fi'liyah. Dalilnya apa? Nabi dengan Fatimah. Fatimah datang, maka Nabi koma iya ilaiha. Nabi berdiri menyambut Fatimah. Demikian juga ketika datang utusan Bani Saqif untuk menghadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di daerah Cironah setelah perang Hunain maka Nabi koma ilaihim. Nabi berdiri menyambut mereka. Maka ini dalil bolehnya koma ilah. Berdasarkan sunnah kauliyah, fi'liyah, dan takriyah. Berdasarkan sabda Nabi, perbuatan Nabi, dan perbuatan sahabat yang disetujui oleh Nabi. Sedangkan koma li, sedangkan koma li, maka tadi telah kita bahas, telah kita singgung, kalau An Nawawi membolehkan secara mutlak, asalkan tidak niat takwim. Tadi telah kita sampaikan, ada juga ulama yang melarang mutlak, dasarkan hadis Anas Ini adalah pendapat yang melarang mutlak adalah pendapat Al-Albani di silsilah sahihah. Dengan berdasarkan hadis Anas. Itu man ahaba ayat masallahu rijal qiyaman. Siapa yang ingin mendapatkan penghormatan dari banyak orang dengan mereka pada berdiri menghormatinya, maka bawa maka ada menenar. Yang ini bahirnya menunjukkan kalau ini dosa besar. Karena diancam dengan neraka. Sedangkan tentang hal ini, tentang komali, kalau pendapat yang dipilih oleh Ibnu Saimin itu mengatakan wahadalah bak ba'sa Kumali berdiri untuk menghormat itu hukumnya boleh. Terlebih lagi jika manusia sudah terbiasa melakukannya. <clears throat> Sehingga sampai-sampai orang yang datang jika orang tidak berdiri menyambutnya, maka orang yang datang tersebut menilai ada penghinaan. Jika orang tidak berdiri menyambut, eh, berdiri eh, berdiri menghormat, maka orang yang datang tadi merasa dihina. Maka dalam kondisi semacam ini hukumnya labak sebihi, hukumnya tidak mengapa. Meskipun wa in kana al aula tarkuhu. Tapi kata saya Nusaimin yang lebih baik adalah yang lebih utama adalah meninggalkan komali. Kama fi sunnah sebagaimana terdapat dalam sunnah yaitu perkataan Anas tentang sikap para sahabat sahabat tahu tidak ada orang yang lebih mereka cintai daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar tapi mereka jika Rasul datang, para sahabat tidak berdiri. Kenapa? Karena para sahabat tahu Nabi tidak suka kalau ada orang yang ya, berdiri menghormatinya. Akan nabi jika ini sudah menjadi kebiasaan, falah haraja alihi, maka ini tidak mengapa. Ini pendapat yang dibeli oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimallahu taala. Kemudian berdiri jenis yang ketiga adalah koma ala. Koma ala ini hukumnya terlarang. Sampai-sampai dalam sholat Nabi larang ada koma ala atau serupa dengan koma ala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakanlah takumu kama takumul aajib. Janganlah kalian berdiri sebagaimana berdirinya orang-orang kafir non Arab sebagian mereka dalam uh, menghormati sebagian yang lain. Bahkan sampai-sampai Nabi melarang dalam sholat ada satu hal yang semisal dengan koma ala. Yaitu imam sholat sambil duduk kemudian makmum sholat eh, sambil berdiri. Sehingga karena itu maka Koma ala hukumnya terlarang, hukumnya haram. Ila idza ta'atil hajah lidzalik. Akan tapi pakai pengecualian. Kecuali jika ada kebutuhan. Contoh kebutuhan adalah jika ada seorang yang dikhawatirkan akan diserang musuh atau orang-orang yang ya orang-orang yang membencinya, maka tidaklah mengapa jika orang yang dikhawatirkan ini duduk, kemudian ada pengawal yang berdiri. Maka ini koma ala. Orang yang dijaga, orang yang dikawal, duduk. Pengawalnya, berdekatnya, berdiri. Ini koma ala. Hukum asalnya haram. Tapi jika memang dikhawatirkan ada bahaya yang menimpa uh, orang tersebut, ya, maka boleh ada pengawal yang ini berdiri sedangkan yang dikawal duduk berdiri sehingga bisa melihat keadaan lebih jelas. Demikian pula koma ala untuk seseorang dalam rangka untuk memuliakannya dan menghinakan musuh. Dalilnya adalah apa yang dilakukan oleh Mughirah bin Su'bah pada saat perjanjian Hudaybiyah ketika orang Quraisy mengirimkan utusan untuk berembuk. Maka Al-Mughirah bin Su'bah berdiri ala Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul ber, Rasul duduk dan Al-Mughirah bin Su'bah berdiri. Dan di tangannya megang pedang. Dalam rangka untuk memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghinakan para utusan orang-orang kafir yang datang untuk bermusyawarah. Maka kesimpulannya koma ala itu jika maksudnya adalah untuk menjaga orang yang dijaga atau maksudnya untuk memancing amarah musuh, untuk menghinakan musuh dan memuliakan pemimpin kaum muslimin, maka hukumnya laba sebi. Maka ini penjelasan yang lebih <coughs> lebih tepat dalam masalah ini dengan membedakan koma li dan koma ila berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Pembahasannya juga bisa dijumpai di Minhaj Firqatun Najiyah saya Muhammad Jamil Zainu di bab terakhir eh, juga ada ter terdapat pembahasan tentang komu atau eh, kumu ila sayyidikum. Dan beliau sampaikan perlu dibedakan antara komali dan koma ila. Berdiri menyambut dan berdiri menghormat. Kemudian uh, eh, pasal berikutnya kembali ke tibian. Faslun fi ahkamin nafisatin tata'allaq bil qira'ah fi salati. Pasal tentang hukum-hukum yang penting berkaitan dengan baca Al-Qur'an dalam salat. Ubaliru fi ikhtisariha, aku ringkas seringkas-ringkasnya. Karena masalah ini sudah masuk di kitab-kitab fikih. Di antaranya wajib membaca wajib membaca Al-Quran dalam sholat fardu. Ini adalah ijma. Wajib membaca Quran dalam sholat fardu. Ini ijma. Namun Qurannya yang mana yang dibaca itu khilaf. Kemudian berkata jumhur ulama, Malik Syafi'i, Ahmad dan jumhur ulama secara umum harus membaca Al-Fatihah di semua rakaat. Ya, setelah ulama sepakat, wajib baca Quran dalam sholat. Nah, surat apa yang dibaca? Maka jumhur mengatakan harus surat Al-Fatihah. Sedangkan Abu Hanifah dan sejumlah ulama mengatakan tidak harus Al-Fatihah. tidak harus Al-Fatihah sama sekali tidak harus. Demikian juga tidak wajib, tidak ada kewajiban untuk membaca Al-Quran di dua rakaat yang terakhir. Dan pendapat yang benar adalah pendapat jumhur yang mengatakan harus surat Al-Fatihah. Terdapat banyak dalil dari sunnah yang menunjukkan hal ini. Bahasanya surat Al-Fatihah adalah rukun. Dan cukup sebagai dalil adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih. La tujizri'u salatun la yukra fiha bi umil Qur'ani. Tidak sah salat tidak dibacakan di dalamnya umil Quran yaitu surat Al-Fatihah. Diatkan oleh Bukhari dan Kemudian mereka sepakat dianjurkan membaca surat setelah Al-Fatihah. Di dua rakaat salat subuh. Dan di dua rakaat pertama untuk selain subuh. Dan para ulama berselisih pendapat apakah ada anjuran untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat selain subuh. Salat duhur, asar, isya, dan rakaat ketiga untuk sholat maghrib itu dianjurkan untuk membaca surat ataukah tidak. Ataukah Al-Fatihah saja dan tidak dianjurkan untuk membaca surat. Ataukah baca Al-Fatihah dan baca dianjurkan baca surat. Maka ini diperselisihkan ulama. Kata An-Nawawi dalam masalah ini Syafi'i punya dua pendapat. Di kol jadid Syafi'i mengatakan dianjurkan untuk membaca surat di kol kodim Syafi'i mengatakan tidak dianjurkan. Perlu diketahui bahasanya madhab Syafi'i itu ada dua macam. Ada kaul jadid, ada kaul kodim. Fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Baghdad itu disebut kaul kodim. Setelah itu Imam Syafi'i pindah ke Mesir dan meninggal di Mesir. Nah fatwa-fatwa Imam Syafi'i di Mesir itu disebut kaul jadid. Maka pendapat terakhir Imam Syafi'i pendapat terakhir Imam Syafi'i adalah apa? Dianjurkan adalah dianjurkan. Maka rakaat 3 empat salat eh, salat salat duhur, asar, maghrib, isya itu tetap dianjurkan untuk baca surat. Tidak wajib namun dianjurkan. Itu pendapat terakhir Al-Imam Syafi'i. Dan pendapat seseorang adalah pendapat yang terakhir. Kaidah tentang masalah pendapat, pendapat seseorang adalah pendapat terakhirnya. Jika tidak di, diketahui sejarah, manakah yang duluan dan manakah yang belakangan, maka jika ada dua pendapat kita katakan dalam hal ini beliau punya dua pendapat. Tapi kalau diketahui mana yang terakhir, maka pendapat seseorang adalah pendapat yang terakhir. Dan tidak boleh kita katakan pendapat yang dulu masih kita sebut-sebut sebagai pendapatnya. Berkata para ulama syafi'iyah, jika kita mengatakan baca surat rakaat 3 dan 4 itu dianjurkan, maka tidak ada khilaf di antara para ulama syafi'iyah. Bahasanya dianjurkan surat atau ayat yang dibaca itu lebih sedikit, lebih pendek daripada surat atau ayat yang dibaca di rakaat pertama dan kedua. Kemudian para ulama syafi'ah mengatakan, surat yang dibaca pada rakaat ketiga dan keempat itu sama panjangnya. Kalau ayat ya sama panjangnya. Kemudian ada pembahasan apakah rakaat pertama itu lebih panjang daripada bacaan surat rakaat kedua. Ini telah kita singgung ketika membahas bid'ah membaca surat Al-An'am. An-Nawawi mengatakan apa? Yang sesuai dengan sunnah, rakaat pertama itu seharusnya bacaannya lebih panjang daripada rakaat kedua. Maka fihi wajahan. Para ulama Syafi'iyah punya dua pendapat tentang apakah rakaat pertama itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua, bacaan suratnya. Pendapat yang paling kuat menurut jumhur syafi'iyah adalah rokaat, rakaat yang pertama itu tidak lebih panjang. Dan pendapat yang kedua, inilah pendapat yang kuat menurut para ulama muhakikin. Yaitu rokaat pertama itu bacaan suratnya lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Dari dua pendapat ini, mana yang dipilih oleh An-Nawawi? Wa al-Mukhtar. Pendapat yang kedua, ada pendapat yang terpilih. Mengingat ada hadis yang sahih yang mengatakan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanjangkan bacaan di rakaat pertama yang tidak beliau lakukan untuk rakaat kedua. Dikatakan oleh Bukhari dan Muslim. Apa manfaat rakaat pertama? Dibaca lebih panjang, suratnya lebih panjang, ayatnya lebih panjang daripada rakaat kedua. Manfaatnya adalah agar orang-orang yang datang telat itu bisa mendapatkan rokaat pertama. Itu diantara manfaat, faedah, dan hikmahnya. Syafi'i mengatakan, jika masbuk itu mendapati dua rokaat terakhir bersama imam, baik sholat zuhur asar, maghrib ataupun isya. Kemudian setelah imam salam, dia berdiri untuk melakukan sisanya. Maka dianjurkan bagi makmum masbuk tadi untuk membaca surat. Berkata jumhur ulama-ulama syafi'iyah, ada ala kaulain. Dalam masalah ini syafi'i punya dua pendapat. Ya, ada yang menjelaskan dengan tadi mengingat pendapat Syafi'i yang tadi jadid dan kodim tadi. Di mana di pendapat beliau yang jadid mengatakan dianjurkan, kalau kodim mengatakan tidak dianjurkan untuk membaca surat di rakaat ketiga dan keempat. Maka ada ada jumhur Syafi'iyah mengatakan perkataan Imam Syafi'i di sini untuk masbuk ini adalah derivat dari pendapat beliau, ya dua pendapat beliau yang tadi telah lewat. Sebagian ulama Syafi'i mengatakan fatwa Imam Syafi'i ini berlaku untuk adalah derivat untuk pendapat beliau yang mengatakan dianjurkan untuk membaca surat di dua rakaat terakhir. Adapun jika kita mengambil pendapat yang mengatakan tidak dianjurkan baca surat di dua rakaat terakhir, maka tidak ada anjuran bagi masbuk untuk membaca surat. Kata Nawawi yang benar adalah pendapat yang pertama, yaitu hendaknya membaca surat di dua rakaat yang terakhir. Alasannya supaya sholat orang yang masbuk tadi tidak kosong dari surat. Ada surat yang dibaca. Nah ketentuan ini tentang masalah ini adalah berlaku untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Perlu diketahui jika orang itu masbuk, orang itu masbuk, datang sholat duhur atau sholat isya, mendapatkan rakaat tiga dan keempat. Setelah imam salam, maka berdiri untuk menggenapi sholat. Maka para ulama berselisih pendapat setelah imam salam kemudian berdiri itu rakaat keberapa untuk makmum ini? Ini rakaat keberapa untuk makmum ini? Dan rakaat tiga empat bersama imam tadi itu rakaat berapa untuk makmum? Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan rakaatnya bersama imam itu adalah rakaat 3 dan 4. Sehingga setelah imam salam berdiri maka itu rakaat berapa? Satu dan dua sebagian ulama mengatakan makmum masbuk itu sholatnya tiga empat baru satu dua. Atau kalau dia cuma dapat satu rakaat bersama imam, misalnya dia cuma dapat rakaat empat, ya maka berarti sholatnya rakaat empat dulu. Dia melaksanakan rakaat keempat, kemudian setelah imam salam, baru dia melaksanakan rakaat satu, dua, dan tiga. Akan tapi pendapat yang lebih kuat, pendapat yang lebih kuat ada pendapat yang kedua. Bahasanya ketika makmum masbuk dia mendapatkan rakaat 3 dan 4 bersama imam, maka 3 empat itu statusnya 1 dan 2 untuk makmum. Masbuk ini. Sehingga jika berdiri, maka dia melaksanakan rakaat ketiga dan keempat. maka ini masalah ini berkaitan erat dengan ada anjuran untuk baca surat ataukah tidak. Kalau kita katakan ini rakaat satu dua, maka jelas dianjurkan untuk baca surat. Dan jika tiga dan empat, jika statusnya tiga dan empat, maka Imam Syafi'i punya kaul semacam ini. Yang dijelaskan oleh sebagian ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan makmum masbuk itu dianjurkan untuk baca surat, itu adalah derivat atau turunan dari pendapat beliau dianjurkan membaca surat di dua yang terakhir. Dan ringkasnya pendapat yang dipilih oleh An Nawawi adalah asab al awal. Pendapat yang benar adalah pendapat yang pertama ya, dengan alasan supaya tidak ada eh, supaya dalam sholat itu ada surat yang dibaca selain surat al-fatihah. Kemudian adapun makmum, maka jika sholatnya adalah siriyah, maka wajib membaca Al-Fatihah. Dan dianjurkan untuk membaca surat. Jika sholatnya adalah sholat yang jahar, suaranya sholat dengan suara yang keras, maka untuk makmum yang mendengar bacaan imam, kata Nawawi, maka hukumnya membaca surat. Apakah wajib membaca Al-Fatihah? Maka Imam Syafi'i punya dua kaul. Yang pertama mengatakan wajib baca Al-Fatihah. Pendapat yang kedua mengatakan makmum tidak wajib baca Al-Fatihah. Jika mendengar bacaan Al-Fatihahnya imam. ini adalah masalah yang cukup pelik yang sulit untuk ditakjih. Sebagai ulama muasirin, saya lupa, saya muslimin itu menguatkan sholat jahal makmum tetap wajib baca Al-Fatihah. Namun kalau saya al bani di sifat sholat Nabi imam jahal maka makmum cukup mendengarkan saja. Adapun jika makmum dalam sholat jahar tidak mendengar bacaan imam karena dia di belakang mati listrik, maka yang benar makmum tersebut wajib baca Al-Fatihah dan dianjurkan baca surat. Ini yang benar, yang dipilih oleh An-Nawawi. Meskipun ada pendapat yang lain mengatakan tidak wajib baca Al-Fatihah dan saya mengatakan wajib baca Al-Fatihah namun tidak dianjurkan baca surat. Namun yang dipilih oleh An-Nawawi kalau makmum di belakang tidak mendengar bacaan imam wajib baca Al-Fatihah dan dianjurkan untuk membaca surat. Kemudian ada pun dan wajib baca Al-Fatihah di setelah takbir pertama sholat jenazah. Adapun baca Al-Fatihah untuk sholat sunnah maka harus Namun para ulama Syafi'iyah berselisih pendapat harusnya itu namanya apa? Ah. Harusnya ini kita namanya apa? Al-Qafal mengatakan wajib membaca surat Al-Fatihah. Kalau surat sunnah, duha, rotib, sebagian syafi'iyah mengatakan wajib membaca Al-Fatihah. Namun bukan rukun. Sedangkan muridnya Kofal, yaitu Qadi Husain, mengatakan Al-Fatihah dalam sholat sunnah namanya syarat. Syarat sah sholat. Kemudian ulama syafi'iyah yang ketiga mengatakan kita namai rukun bahwa azhar dan pendapat ketiga inilah yang lebih kuat. Dipilih oleh An Nawawi namanya sama dengan dengan sholat fardu yaitu sama-sama disebut rukun. Dan orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dalam keadaan ini semua, sholat jenazah, sholat sunnah, maka adalah dia membaca gantinya. Apa gantinya? Dia membaca ayat dari Al-Quran selain Al-Fatihah, teriha yang sesuai dengan kadar Al-Fatihah. Jumlahnya tujuh ayat. Maka orang yang tidak hafal surat Al-Fatihah dan tidak bisa membaca Al-Fatihah, namun malah bisa namun apal suatu al-ikhlas. Al-Fatihah nggak apal. Al-ikhlas malah apal. Al-Kausar malah apal. Ya, sudah. Maka Al-Kausar itu berapa ayat? Tiga ayat. Maka Al-Kausar di, dibaca dua kali. Enam kan? Tambah satu. Tambah satu ayat lagi. Maka tujuh ayat. Dan jika dia tidak bisa, tidak ada hafalan ayat Quran satu pun, la, la al-fatihah wala al-kausar wala al-ikhlas. Fa'in alam yosin, jika tidak ada satupun ayat Al-Quran yang dia hafal. Atau min minal azkar. Maka dia tidaklah berpikir dengan kadar sebagaimana kadar waktu orang baca Al-Fatihah. Orang baca Al-Fatihah kira-kiralah, takriban. Orang baca Al-Fatihah itu berapa menit? untuk dalam sholat setengah menit atau satu menit ya dianggap satu menit maka adalah dia berpikir kurang lebih satu menit subhanallah walhamdulillah atau seterusnya kata dengan baca subhanallah tahlil la ilaha illallah dan semacamnya Faidalan Yosin Dikir juga ternyata nggak bisa juga Allah Akbar nggak apal Subhanallah nggak bisa kalau nggak bisa juga dikira apapun ya wakofa, diem. Bikodril kiroah, sesuai dengan kadar membaca Al-Fatihah. Nah, Al-Fatihah berapa menit? Ya ada satu menit. Ya dah diam satu menit. Sumayaka. Kemudian setelah itu ruko. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi Wa alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana apakah makmum yang masbuk dan hanya mendapatkan rukuk apakah masih terhitung satu rakaat padahal jumhur sepakat untuk membaca Al-Fatihah di setiap rakaat. Jawabannya jika dapat satu masih dapat rukuk maka menurut pendapat jumhur sudah dapat rakaat. Ini pendapat jumhurul fuqaha. Dapat rukuk maka dapat rakaat. Inilah pendapat yang benar Sebagaimana dibahas panjang lebar oleh Al-Albani di silsilah sahihah. Beliau bawakan sekian banyak asar dari sahabat yang menunjukkan bahasanya beliau para sahabat memegang pendapat semacam ini. Ini adalah pendapatnya Abu Bakar, pendapatnya Zaid bin Thabit dan para sahabat yang lain. Dengan tetap menghormati orang yang memilih pendapat di luar pendapat jumhur. Sebagian ulama berpendapat dapat rukuk belum dapat rokaat. Tidak terhitung dapat rakaat. ini pendapatnya Bukhari di antara ulama terdahulu dan pendapatnya Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di antara ulama sekarang. Itu dapat rukuk, itu belum dapat rakaat. Sehingga kalau misalnya orang itu dapat rukuk di rakaat pertama, maka masih kurang masih kurang berapa? Satu rakaat. Sehingga setelah imam salam maka dia nambah satu rakaat lagi. Maka pendapat yang benar adalah pendapat jumhurul fukoha dengan tetap menghormati orang yang memilih pendapatnya Bukhari. Ya pernah disampaikan bahasanya mimpi basah itu datanya dari setan. Bagaimanakah ketika di dalam bulan Ramadan terjadi mimpi basah? Jadi tidak semua setan terbelenggu. Di salah satu lafaz tadi dikatakan sebagaimana di Fatul Bari yang dibelenggu atau di Tufatul Ahwad juga ada maradatul jinni di jin-jin yang sangat kurang aja ini nah, itu yang dibelenggu jin-jin kelas-kelas bawah ya, yang lain mungkin saja masih bisa mengganggu Apakah boleh menunda mandi wajib dengan alasan dingin? Jawabannya boleh, asal tidak sampai keluar waktunya. Dan asal tidak sampai ketinggalan sholat jamaah. Misalnya orang itu junub di malam hari, terlalu dingin, nantilah kalau dah ya, pagi, berbar sahur, ya, setelah sahur, atau ya setelah azan, namun masih dapat jamaah, dan masih dapat sholat subuh. Boleh kami menyampaikan fatwa ulama yang kita racikan tanpa menyampaikan fatwa ulama yang menyelisihinya? Apakah ini termasuk mengikuti hawa nafsu dalam berpendapat? Apakah termasuk menyembunyikan ilmu? Jawabannya tergantung siapa yang bertanya. Kalau yang bertanya adalah orang awam, orang awam itu pusing dengan pendapat-pendapat. Maka sampaikan saja pendapat yang kuat, demikian. Ya, kalau mau pendapat yang kuat demikian, ya, kalau paling paling paling bisa kita tambahkan ini pendapat Syafi'i. Itu ringkas, orang awam itu yang dibutuhkan. Namun kalau dikhawatirkan orang awam ini kemudian main tembak orang yang menyelisih uh, apa yang pelajaran yang pernah dia dapatkan, kemudian dituduh macam-macam karena setahu dia misalnya dapat rukuk itu dapat rukaat kemudian ada orang yang memakai pendapat dapat rukuk itu belum dapat rokaat, masih berdiri lagi. Wah itu kemudian habis itu malah orang ini dimarahi, hmm, kamu sudah dapat rukuk masih nambah satu lagi. Akhirnya bersikap dengan sikap yang tidak benar, nah ini perlu diluruskan. Kalau sampai dikhawatirkan terjadi semacam ini. Maka disampaikan yang kuat demikian. Dan kalau ada orang yang berbuat demikian ya dihormati. Karena itu adalah pendapat ulama yang juga cukup kuat. Jika masbuk, e, eh, jika masbuk ketika imam membaca surat-surat setelah Al-Fatihah atau masbuk ketika di tengah-tengah imam membaca Al-Fatihah, apakah makmum wajib membaca Al-Fatihah? Jawabnya tidak. Kecuali untuk orang yang berpendapat makmum dalam sholat jahar tetap wajib baca Al-Fatihah. Maka jika seorang itu berpendapat bahasanya <clears throat> dengan pendapatnya Al-Imam Syafi'i yang mengatakan bahasanya makmum di salat jahar itu tetap membaca surat Al-Fatihah, maka ketika dia telat, imam lagi baca surat, maka adalah dia juga baca Al-Fatihah. Demikian juga ketika telat dan imam di tengah-tengah surat Al-Fatihah. Maka tetap baca Al-Fatihah. Dan ulama jika seorang itu memilih pendapat yang mengatakan dalam salat jahar makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah, maka ya sudah, tinggal Allahu Akbar, takbiratul ihram, kemudian mendengarkan apa yang dibaca oleh imam. Kapan bacaan Al-Fatihah bagi makmum? Apakah setelah imam selesai baca Al-Fatihah atau bagaimana? Jawabannya sebagaimana kata Ibnu Saimin, waktunya longgar, bebas. Mau barengi imam, mau uh, pada imam saat imam baca surat, ya, jelas waktunya bebas karena tidak ada kewajiban menurut ulama yang berpendapat tetap wajib membaca surat Al-Fatihah, maka beliau-beliau mengatakan tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Tidak ada kewajiban untuk mendengarkan bacaan imam. Sehingga makmum boleh sibuk sendiri dengan catatan cuma membaca surat Al-Fatihah. Tadi disampaikan oleh Nawawi, jika makmum mendengar suaranya imam, maka hukumnya membaca surat. Soalnya keluar madi ketika berpuasa dikarenakan melihat gambar-gambar. Bagaimanakah puasanya? Ini madi atau mani? Batal atau batal wajib ganti puasa? Kemungkinan besar ini bukan madi namun mani. Maka puasanya batal. Wajib bertobat, ya, batal dan puasanya batal, namun wajib imsak. Puasanya batal alias harus dikodok maka dia punya puasa batal. Kalau batal, wajib kodok. Akan tetapi, wajib tobat, demikian juga wajib imsak. Wajib imsak. Ya. E, habis dia batal itu, tetap nggak boleh makan dan minum. Ya. Dalam kondisi batal tadi, dia tetap nggak boleh makan dan minum sampai tenggelam matahari. Ini wajib imsak. Jika dia tidak imsak, ah, maka berarti melanggar lagi ada pelanggaran berikutnya itu pelanggaran kewajiban imsak. Itu menahan diri dari makan dan minum sampai waktu buka tiba. Kan jadi orang-orang yang berbuka dan dia tidak diberi uzur oleh syariat untuk berbuka, maka ketika dia batal wajib imsak. Ini kaidahnya. Orang-orang yang tidak diberi uzur oleh syariat, tidak diberi kelonggaran oleh syariat untuk batal. Jika dia batal, maka wajib imsak. Beda dengan musafir. Musafir tidak ada kewajiban imsak. Boleh makan bebas. Namun jangan terang-terangan. Nah, di depan orang-orang yang puasa lagi. Nah, demikian juga orang sakit. Demikian juga wanita haid. Ini adalah orang-orang yang diberi kelonggaran untuk batal. Maka tidak ada kewajiban imsak atas mereka. Akan tapi orang yang batal Padahal dia tidak mendapatkan uzur dan tidak memiliki sebab-sebab uzur, maka dia eh, puasanya batal namun wajib imsak. Semacam tadi. Orang yang batal puasanya karena keluar mani yang tidak dibolehkan. Maka puasanya batal akan tapi wajib imsak sampai maghrib. Tidak boleh eh, tidak kemudian habis hukum dan dia makan dah. Tidak boleh. Sunnah memperbanyak membaca surat Al-Kahfi. Kapan waktu yang lebih afdal? Hmm, bolehkah pada hari Jumat tersebut hanya membaca surat Kahfi saja? Jawabannya boleh. Yang benar, boleh. Dan dia, waktu yang afdal adalah sepanjang hari Jumat. Kalau lafat hadisnya, eh, lafat hadisnya itu adalah Yomul Jum'ah. Maka sejak fajar sampai tenggelam matahari hari Jumat. Dan boleh pada hari itu cuma membaca surat kahfi saja dan mengkhususkan surat kahfi. Karena hadis tentang masalah ini adalah hadis yang sahih. Akan tetapi ada sebagian ulama yang mengatakan boleh membaca surat Al-Kahfi malam Jumat. Semacam yang dikatakan oleh Syaikh Abu Bakar Al-Jazairi di Minhajul Muslim. Namun sampai saat ini saya belum tahu dalilnya. Yang teks hadis yang yang ada itu adalah yomul Jum'ah. Seingat saya dan setahu saya yomul Jum'ah. Tidak ada bukan Lailatul Jum'ah. Namun sebagian lama ada yang mengatakan sejak Lailatul Jum'ah malam Jumat sudah bisa baca surat Al-Kahfi. Jika tersebar kabar kabar yang tidak e, kabar yang tidak tidak tentang saya, apakah saya harus tabayun dengan orang-orang yang mendengar kabar tersebut ataukah membiarkannya? Mengingat kabar-kabar buruk tersebut mempengaruhi perlakuan orang-orang sekitar saya tabayun dengan pembuat berita. Itu yang lebih baik. Eh, atas dasar apa kamu menyebarkan berita semacam ini? Kalau kemudian dia kemudian tahu kalau dirinya salah dan merasa salah, kewajiban dia untuk meralap orang-orang yang telah dia beritahu. <clears throat> Kalau tidak memungkinkan dan tidak diketahui, maka dia bisa menjelaskan pada orang-orang yang terpengaruh dengan berita tersebut. Pada saja makmum membaca, memilih untuk tetap baca Al-Fatihah. Dan ketika belum selesai baca Al-Fatihah, imam sudah ruku. Apakah yang harus dilakukan? Jika tinggal setengah ayat atau satu ayat terakhir, bisa dirampungkan, bisa diselesaikan, dan dia cuma agak telat saja untuk mengikuti imam. Akan tapi jika dia baru membaca, ya, karena dia masbuk, dia baru dapat Malik Yomidin atau bahkan baru dapat Ar-Rahman Rahim, maka adalah dia hentikan Al-Fatihahnya dan dia rukuk bersama imam dan surat Al-Fatihahnya ditanggung imam. Sebagaimana pendapat jumhur fukoha yang mengatakan siapa yang dapat rukuk, dia dapat Bagi kami yang baca Al-Quran dan bahasa Arab masih pas-pasan, mana yang lebih utama? kejar target satu pekan satu khatam atau menunaikan adab-adab semampu kami bagaimana kak? Jawabannya di antara cara untuk melancarkan baca Al-Quran adalah rajin dan sering baca Al-Quran. Maka perlu ditargetkan untuk uh, sering baca Al-Quran untuk memperlancar baca Al-Quran. Namun kalau kemudian target ideal satu pekan satu kali khatam, jika memungkinkan, ya tidak masalah. jika ini mempengaruhi berbagai hal yang lain yang tidak kalah urgen untuk dipelajari, untuk dilakukan, maka bisa dipertimbangkan ulang untuk satu pekan sekali kata. Manakah yang lebih afdal bagi wanita ketika sholat jahat sendirian dengan suara agak dikeraskan atau liris saja? Jawabannya ada ajnabi yang mendengar suaranya seandainya dikeraskan atau tidak. Seandainya ada ajnabi, laki-laki yang bukan mahram yang mendengar suaranya, maka harus dilirikan. Jika tidak, maka untuk sholat munfarid, munfarid di sholat jahar, maka sebagian ulama menganjurkan tetap jahar, sebagaimana An Nawawi nanti kita baca di tibian. Namun saya dapatkan ada sebagian ulama, saya dengar di rekaman ceramahnya Semu Semin, munfarid Salat jahar itu tidak jahar. Namun keterangan An Nawawi munfarid salat sendiri salat jahar maka tetap jahar. Maka jika tidak ada yang laki-laki yang mendengar maka bisa diagak dikeraskan. Bisa seandainya mau dikeraskan maka itu bisa dilakukan. Bagaimana cara melunasi utang yang kita ragu berapa jumlahnya? Utang apa? Utang puasa? Utang apa ini? Utang duit? Kalau utang puasa yang dimaksudkan, maka puasalah sebanyak-banyaknya sampai yakin kalau sudah lunas semua. Kalau utang, utang duit, tanyakan kepada orang yang berutang. Jika terjadi sengketa, oh kayaknya nggak sampai segitu. Oh, ini sampai segini kok maka buat asulhu, wasulhu khair. Bikin perjanjian damai. Nah, kesepakatan ngambil angka berapa. Apa yang harus dilakukan jika diperintahkan orang tua untuk terawih yang tidak ada tomak nina di dalamnya? Ditolak baik-baik dengan diberi penjelasan jika memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka ya bisa ke masjid. Dan sholat namun niatnya sendirian. Jadi sah, namun niatnya sendirian. Hukum sholat tarawih dipecah menjadi dua sesi. Empat rakaat setelah isya, empat rakaat lagi plus sebelum sahur setelah tidur. Jawabannya boleh, namun ya, ini meninggalkan satu hal yang lebih afdal. Yang lebih afdal, sholat bersama imam sampai sehingga mendapatkan pahala sholat malam satu malam suntuk. Hal-hal apa saja yang harus diperhatikan dan dijauhi pada saat iktikaf? Yang jelas iktikaf memperbanyak ibadah individu. Hal-hal yang dijauhi pada saat iktikaf, ya hal-hal yang membatalkan iktikaf, perkataan dunia yang tidak ada manfaatnya, Jangan terlalu banyak serawung orang yang tidak perlu. Bahkan sampai-sampai Imam Ahmad berpendapat sebagaimana di Lataif Al-Ma'arif Nya Ibnu Rajab orang yang iktikaf makruh hukumnya ikut pengajian. Ya, karena iktikaf itu adalah ibadah bersunyi diri, menepi, jangan ya, tidak, tidak banyak bergaul dengan banyak orang. Hukum memadukan suara saat melafatkan hadis. Jawabannya sulit memadukan suara untuk melafalkan hadis. Beda dengan Quran. Karena redaksinya beda. Kalau seandainya memang ada ah, ada gaya-gaya tertentu yang bisa, maka ya, insya Allah tidak mengapa. Tentang jumlah sholat witir dalam sholat tarawih, mohon rincian pelaksanaan jika tiga rakaat apa tiga rakaat langsung dengan satu salam ataukah boleh dua rakaat salam kemudian satu rakaat salam? Boleh dua-duanya. Witir tiga rakaat caranya boleh dua dan satu. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar dan kata Ibnu Umar itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadis Ibnu Umar ini ada di Sahih Bukhari. Boleh juga dengan tiga rakaat salam eh, tiga rakaat sekaligus. Sebagaimana dari hadis Aisyah dan demikian juga terdapat hadis yang lain yang menunjukkan demikian. Penjelasan tentang mahram. Kita tahu bahasanya bibik termasuk mahram, tapi apakah nenek dan adik-adik perempuan nenek juga termasuk mahram? <clears throat> Sebagaimana kedudukan bibi? Jawabannya, ya, adiknya nenek semuanya mahram. Karena statusnya bibi. Maka boleh jadi bibi itu adalah bibi dari ibi, e, eh, bibi bibi dalam istilah syariat itu bisa jadi adiknya bapak atau adiknya ibu, boleh jadi adiknya kakek atau adiknya nenek. Boleh jadi adiknya buyut atau e, buyut laki-laki ataupun buyut perempuan. Semuanya ada statusnya bibi. Namun ingat, istri paman bukan bibi. Yang perlu diperhatikan, istri paman bukan bibi. Istri paman apa statusnya? Ya istri paman. Statusnya dalam syariat bibi. Ya, status bibi itu status itu itu pengertiannya orang Jawa atau orang Indonesia. Istri paman itu bibi. Ini adalah makna of bukan makna syar'i. Makna syar'i istri paman bukan bibi. Istri paman ya istri paman. Dan suami bibi bukan paman. Ah. suami bibi bukan paman. Statusnya apa? Dia suami, pipit, Bukan paman. Hadis yang dilihatkan oleh Bukhari bukan di kitab sahihnya. Dalam metode takhid hadis apakah tetap disebutkan dahulu atau mendahulukan kitab hadis yang yang lain. Kalau misalnya red Bukhari di Adabul Mufrad, maka bisa diletakkan di awal dalam rangka untuk penghormatan terhadap Bukhari dan bisa juga diletakkan di akhir setelah uh, misalnya disebutkan riwayat Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, saya itu baru dikatakan riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad jika melihat Adabul Mufradnya. Tapi kalau melihat bukhari nya maka ditaruh di depan. Kalau melihat sebagaimana sebagaimana Imam Ahmad, Musnad Ahmad itu boleh disebutkan sebelum Bukhari dan boleh disebutkan setelah Ibnu Majah. Tergantung dilihatnya. Kalau dilihat bahasanya Imam Ahmad itu gurunya Bukhari, gurunya Muslim, maka letakkan Imam Ahmad sebelum Bukhari dan Muslim. Tapi mengingat bahasanya uh, Musnad Imam Ahmad itu statusnya di bawah Kutubus Sita, posisinya adalah setelah enam kitab induk selain Bukhari Muslim dan eh, empat kitab Sunan maka Musnad Imam Ahmad kita letakkan setelah Ibnu Majah. Maka melihat mana yang dilihat. Kalau yang dilihat Bukhari-nya, sebagai gurunya Bukhari, gurunya Muslim, gurunya Tirmidzi, gurunya Abu Dawud. Ini semua muridnya Imam Ahmad. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Dawud, ini semua muridnya Imam Ahmad. Maka kita letakkan musnad Imam Ahmad sebelum menyebutkan Bukhari dan Muslim.